paksakan diri saya untuk duduk di hadapan antum dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saya meminta untuk dimudahkan memberikan apa yang saya miliki. Yang kedua, kami datang adalah dalam rangka ziarah kepada Al-Ustaz Abu Yahya Mu'ad Hafizahullah dan kepada antum Al-Ikhwah Bertatap muka Dalam rangka Hubbu fillah Karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala datangnya kami ke sini bukan dalam rangka dunia tetapi dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yang berada di sini berakidah yang satu bermanhat yang satu dan orang-orang yang berjuang untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah manusia yang mereka jauh daripada sunnah Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan baik yang zahir maupun yang batin. Baik yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut selalu kita rasakan atau nikmati dan juga ada kenikmatan yang kita tidak sadar dan di sini pentingnya kita untuk mengingat kembali untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan bisa hadir dalam majelis ini majelis yang mulia di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW ini adalah kenikmatan kemudian Allah mudahkan langkah kaki kita untuk keluar dari rumah-rumah kita menuju majelis ini ini merupakan kenikmatan yang kita patut syukuri. Terkadang kita tidak sadar bahwasannya kemudahan kita menghadiri majelis ilmu itu merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita tidak sadar. Nah, banyak teman-teman kita, ikhwah kita sudah dia berniat untuk berangkat tetapi karena satu dan dua hal mereka tidak bisa hadir dalam majelis. Ikhwani fillah wa akhwati fillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan malam hari ini saya tidak bisa bicara panjang lebar karena selesai ini nanti ada Al Ustadz Abdullah Al Bukhari untuk menyampaikan tausiah. Yang saya ingatkan pada pertemuan kita malam hari ini yaitu pentingnya kita berdakwah. Sebagaimana yang kita telah pelajari di dalam kitab Al-Usul as Salasah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memerintahkan untuk kita berilmu. Alhamdulillah. Ya. Kita bersemangat dalam menimba ilmu, belajar ilmu, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir di setiap majelis. Naam. Dan juga kita sudah berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapati. Kita memperbaiki diri-diri kita, amalan-amalan kita dengan ilmu yang kita dapatkan. Bahkan ketika kita ingin beramal dan ragu terhadap amalan tersebut, kita bertanya kepada ahlul ilm. Nah, tetapi yang ketiga ini terkadang terlupakan yaitu ad-da'wah mengajak manusia untuk mereka kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika kondisi keluarganya mungkin dia yang hanya mengenal dakwah ini Adapun anaknya kemudian istrinya atau suaminya belum mengenal dakwah, maka belum dia memperkenalkan dakwah tersebut kepada keluarganya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitab yang mulia, "Ud'u ila sabili rabbika." Kata Allah, ajaklah mereka kepada jalan Rabbmu ajaklah mereka ke jalan Allah dan Rasulnya yaitu berdakwah mengajak mereka kepada jalan yang lurus 6 karena dakwah itu bukanlah khusus tugasnya para asatidah bahkan antum yang telah memiliki ilmu ya maka sedikit demi sedikit ya antum sampaikan kepada keluarga antum antum memiliki orang tua memiliki saudara paman dan bibi keponakan maka ajak mereka dakwakanlah mereka dengan cara yang lemah lembut ya penuh dengan hikmah Naam. agar mereka mengenal agama Islam yang mereka peluk, agama ajaran Rasulullah SAW yang sesungguhnya, dan juga untuk memperingatkan dari perkara-perkara yang merusak keislaman seseorang. 6 apapun profesi antum maka berdakwahlah kepada kaum muslimin ya. karena dakwah ya as-salaf ini dakwah ahlu sunnah ini bukanlah milik ahlu sunnah dakwah ini adalah milik kaum muslimin dan manusia seluruhnya 6 kita ajak tetangga kita pertama kita berkenalan kepada mereka kemudian berbicara ya, menyampaikan sedikit demi sedikit daripada ilmu yang kita miliki nah sehingga mereka paham tentang agama mereka sendiri ya wa azakumullah dan di mana dakwah as-salafiyah itu berada maka dakwah itu akan memberikan manfaat dan barokah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah kata beliau menyatakan ad-da'watu salafiyah ad-da'watu mubarakah. Dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang mubarakah, yang berkah. Ya. Kenapa demikian? Karena dakwah itu didasari dengan Al-Quran dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lurus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan memberikan barakah kepada manusia. Kemudian kata beliau, Al-Ghais seperti hujan. Ya. Mata halat wa nazalat nafa'at. Ya. Kapan dilepaskan hujan tersebut atau diturunkan hujan tersebut? Nafa'at. Maka hujan tersebut akan memberikan manfaat. Ya. Tempat daratan yang gersang yang tidak ditumbuhi pepohonan, rumput dan lain sebagainya, ketika turun hujan maka meresaplah air tersebut di tanah kemudian tumbuh ya, pepohonan dan rerumputan manfaat turun ya di daerah peternakan atau di ladang bisa menyerami pepohonan yang ada memberikan manfaat Nah, itulah dakwah as-salafiyah. Dakwah yang mubarakah, dakwah yang memiliki barokah. Naam. Sehingga bagi kita ikhwani fillah, azani wa azakumullah untuk kita bersemangat ya menyampaikan ilmu kita kepada kaum muslimin Jangan kita kalah dengan mereka para hizbiyun. Ya. Orang-orang yang telah menyimpang dari agama Islam mereka bersemangat untuk menyimpangkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun cara mereka berusaha untuk menjauhkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seharusnya kita sebagai ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk menyampaikan dakwah ini. Iya. Yeah. Menyampaikan dakwah yang kita ketahui dari ilmu tersebut. Nah. Adapun ketika kita berdakwah lalu kita bimbang tentang ilmu yang kita sampaikan, kita tahan. Atau kita tidak mengerti, kita tahan. Iya. Yeah. Nah. Khodifillah azani wa azakumullah ya, Sanak famili kita Butuh dengan dakwah ya. Sebagian mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran Sebagian mereka tidak mengerti tentang sholat Bahkan tidak mengenal ya, Allah dan Rasulnya serta agamanya Maka kita sebagai ahlu sunnah Yang telah memiliki ilmu dan juga beramal dengan ilmu tersebut kita menyampaikan dakwah sedikit demi sedikit kepada kaum muslimin. Ya. Bagaimana kelompok Syiah Ar-Rafidhah mereka bersemangat ya dengan gencar menyampaikan dakwah-dakwah sesat mereka. Ya. Dari segi-segi ya aspek ya dari media audio maupun media cetak dan lain sebagainya mereka berusaha nah maka mari ya kita perkenalkan dakwah kita kepada kaum muslimin ya. jangan ada kesan bahwasannya dakwah ini adalah milik ahlu sunnah saja tidak dakwah ini milik kaum muslimin Bagaimana cara kita berdakwah? Dengan antum memberikan salam kepada kaum muslimin. Assalamualaikum. Itu adalah dakwah. Ya. Dengan antum memuliakan tetangga, memberikan hadiah kepada tetangga, maka itu adalah dakwah. Dengan antum memperlihatkan ya ukuah di antara antum. Ya. Naam, itu adalah dakwah. Karena antum ya, sebagai panutan kaum muslimin. Mereka akan melihat. Ya, mereka akan melihatnya. Kemudian untuk menguatkan dakwah antum maka bersemangat untuk duduk dalam majelis ilmu. Ya, bersemangat meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Nah, karena ilmu merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. kita mau keluar masjid perlu ilmu, sampai di rumah perlu ilmu, ya, mengatasi masalah keluarga perlu ilmu. Tidak cukup antum hanya belajar bahasa Arab, ya, tidak cukup. enam perlu antum duduk dalam majelis ilmu, bersemangat ya untuk duduk dalam majelis ilmu. Khanifillah azani wa azukumullah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Karena keterbatasan <clears throat> ilmu dan waktu yang ada Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Istiqamah As-sabat Alal haqqi ya, Kokoh di dalam Al-haq dan terus berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama ikhwah. Ya, jangan sampai kita jauh dari ikhwah, akhirnya jauh dari majelis ilmu. Jika ada timbul masalah, segera selesaikan. Ya, datangi ustad ya, bertemu dengan ustad ya, kemudian bicarakan permasalahannya agar cepat selesai. Karena di luar sana kita masih punya banyak musuh.